السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Syekh Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh dan telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya tentang pengantar dari al-hibah atiyah dan wasiyah kita jelaskan definisi masing-masing dari akad ini kemudian juga telah kita jelaskan beberapa hukum diantaranya hukum hibah dan atiyah berapa boleh diberikan kepada masing-masing. Kita jelaskan sebelumnya bahwa oh, untuk hibah dalam masa waktu sehat maka boleh diberikan berapapun dengan kadar yang tidak tertentu dari harta seseorang. Adapun dari atiyah, adapun atiyah dan wasiyah, atiyah yaitu yang diberikan pada saat dia sakit yang dikhawatirkan akan meninggal atau wasiat diberikan pada waktu hidup tetapi serah terimanya setelah dia wafat maka ini tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya kalau lebih dari sepertiga kelebihannya dibatalkan oleh syariat adapun sepertiga ke bawah masih dibolehkan kemudian sekarang kita lanjutkan pembahasannya dengan perkataan muallif wa kulluha yajibu fiha al-adlu bain auladihi di hadis ittaqullah wa'dilu bain auladikum muttafaqun alaihi wa kulluha dan seluruhnya itu hibah atiyah dan wasiyah adalah kita jelaskan makna masing-masing itu hibah seorang mendermakan memberikan hartanya kepada orang lain pada saat dia hidup dan sehat atiyah seorang mendermakan memberikan hartanya kepada orang lain pada saat dia sakit yang dikhawatirkan membawa kematian sedangkan wasiat seorang menghibahkan hartanya di waktu dia hidup ada serah terima barangnya atau wasiat tersebut setelah dia wafat tiga-tiganya ini bila diberikan kepada anak-anak pada anak-anak dia ya. kata muallif yajibu fiha al-adlu baina tiga hal ini hibah atiyah dan wasiyah ya kalau hibah kita katakan tadi dari awal ya boleh walau lebih dari sepertiga untuk atiyah dan wasiyah ya atiyah masih boleh tetapi wasiat tidak boleh untuk anak-anak wasiat tidak boleh untuk anak-anak karena Rasulullah mengatakan wa'atu kullu wa'atu kulla dhi haqqin haqqahu ala wasiyata liwaris berikan setiap yang berhak menerima haknya dan tidak ada wasiat untuk waris kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya bila dalam hal ini disetujui oleh ahli waris yang lain ya baik hibah atiyah maupun wasiat, yaitu ada adapun atiyah dan hibah seperti kita katakan sebelumnya tidak bila diberikan kepada anak-anak hibah. Ini sering orang tua memberikan hibah kepada anak-anak. Kata al-muallif, wajib dalam hal ini al-adl. Itu wajib adil memberikan hibah kepada anak-anak. Tentang asul al-adl dalam pemberian atau hibah ini ini muttafaq baina jumhur baina jami' ulama muslimin sepakat para ulama kaum muslimin wajib adil. Wajib. Di asli al-hibah. Di asli al-hibah. Adapun khilaf di antara mereka dalam qadri al-hibah. Berapa kadar hibah yang dibolehkan? Perbandingannya berapa satu anak dengan lainnya? Tapi bila seorang memberikan hibah, maka wajib adil. Wajib yang lain juga mendapatkan hibah tersebut. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir di sini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim seperti kata muallif muttafaqun alaih bahwa bapaknya Bashir memberikan budak kepada anaknya Nu'man dan dia ingin hibahnya ini dipersaksikan oleh Rasulullah istrinya meminta hal demikian. Suami menyetujui dan minta Rasulullah untuk menjadi saksi bahwa dia memberikan hibah kepada anaknya Nu'man. Sahabiyun jalil. Nabi Rasulullah SAW mengatakan, Apakah seluruh anakmu engkau berikan hibah yang sama? Berikan pemberian yang sama? Dia mengatakan tidak maka Rasulullah mengatakan banyak riwayat dalam hal ini berbeda-beda. Beberapa riwayat menjelaskan Taqullah wa'dilu baina auladikum. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan La ushidu ala jawrin Ashid ala hadha ghairi kalau engkau meminta saksi, silahkan, tapi jangan aku yang kau minta. Karena aku tidak mau mensaksikan sebuah perbuatan yang zalim. Rasulullah mengatakan perbuatan orang tua seperti ini zalim. Mungkin Anda mengatakan, kan harta saya terserah saya kepada siapa yang saya berikan pada anak-anak saya. Tapi Rasulullah mengatakan, Anda zalim. Dan Rasulullah tidak mau menjadi saksi sebuah transaksi yang zalim. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, ayasurruka ayyakunu fil birri sawa Tidakkah engkau ingin anak-anakmu sama-sama berbakti nanti kepadamu? Dia mengatakan, iya. Kalau kata kalau dengar Rasulullah mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Takwalah kepada Allah dan beradillah kepada anak-anakmu. Dan sungguh rugi seorang orang tua yang bila dia menjadi penyebab anak-anaknya tidak berbakti kepada dia. Dia yang menjadi penyebab petaka sesama anak-anaknya, di mana anak satu dan lainnya saling iri, saling cemburu. Di antara sebabnya ini, dia memberikan hibah kepada anak-anaknya tidak dengan cara yang adil, tidak dengan cara yang adil. Dan ini nas Nawawi. Rasulullah mengatakan ini dan perkataan Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ini wahyu ini wahyu dari Allah kepada Rasulullah dan lihatlah dan menjadi saksi orang yang keluarganya dia dengan saudara kandungnya saling ribut, saling benci di antara pemicu utamanya adalah ini ketidakadilan orang tuanya dalam memberikan hibah sampai pun Rasulullah SAW bila sahabat mengatakan semenjak mendengar hadis itu sampai pun kami dalam kubel dalam kublah dalam mencium anak-anak kami menyayangi anak-anak kami dengan ciuman kami samakan jangankan dengan pemberian materi sampai pun dalam memberi ciuman bila hanya satu yang anda cium yang lain cium jadi anda sayang kalau tidak yang lain iri ini disayang yang lain tidak ini kepada anak. anak Begitu juga dengan istri yang lebih dari satu. <laughs> ya, ini penting sekali. Kalau tidak Anda yang menyebabkan, Anda yang menyebabkan mereka menjadi saling iri dengan satu dan lainnya. Andai nantilah qadar Allah. Anda berumur panjang, Allah mentakdirkan Anda berumur panjang. Kemudian di waktu itu Anda sangat butuhkan bir bakti anak-anak Anda ketika di waktu masa hidup Anda, di waktu Anda masa sehat, di waktu masa kuat Anda, Anda tidak adil kepada anak-anak. Kira-kira yang terjadi bagaimana? Yang lain akan mengatakan, udah kamu aja yang berbakti ke orang tua, ke bapak kata ke ibu. Karena dulu yang disayangi kamu. Sekarang kamu harus budinya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ayasurruka ayakunu laka fil birri sawa' Tidak inginkah engkau bahwa mereka saling berbakti sama berbaktinya nanti kepada engkau? Bila ingin, karena baktinya anak kepada orang tuanya ini adalah merupakan pahala ibadah yang besar. Sehingga Ibn Abbas pernah mengatakan, saya tidak menemukan sebuah ketaatan. Harga indallah min birni walidain. Saya tidak menemukan ketaatan yang paling disukai dan diharapkan diterima oleh Allah melainkan birrul walidain dan berbakti kepada orang tua maka bila orang tua yang tidak adil dalam pemberian kepada anaknya yang menyebabkan anak nantinya saling iri dan tidak mau berbakti kepada orang tuanya karena dahulu orang tuanya tidak adil kepada mereka yakinilah bahwa anda yang menjadi penyebab anak-anak anda tidak menjadi seorang anak yang soleh barun bilwalidai tidak berbakti kepada kedua orang tuanya semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini baik kita sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua sebagai orang tua jelas seperti hadis Rasulullah sebagai anak jangan ini menjadi pemicu kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita tetap kesalahan orang tua jangan kita perpanjang dengan cara demikian tetapi yang disampaikan Rasulullah sebuah keniscayaan sebuah sunnah kauniyah yang ada tapi anda berusaha keluar dari hal ini dan berusaha rela dan redo dengan apa ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala bain auladihi di antara sesama anak-anaknya maka pemberian kepada selain anak-anak seperti anda memberikan hibah kepada seorang, seorang saudari anda atau kepada paman, kepada bibi maka ini tidak wajib adil tidak wajib adil boleh yang satu bibi anda beri yang lain tidak nggak ada masalah ini masalah hibah berbeda dengan nafkah untuk anak-anak ini masalah hibah hatiyah dan wasiyah berbeda dengan nafkah nafkah sesuai dengan kebutuhan ya tentu tidak sama pakaian dan makanan yang anda berikan kepada anak yang besar dengan anak yang kecil yang sakit dengan yang sehat tapi hibah di luar ini yang sekolahnya uh, tinggi dengan sekolahnya uh, biasa menengah maka berbeda ini hibah nafkah dalam keseharian mereka ya tapi hibah tidak di luar nafkah di luar nafkah bila anda memberikan hibah tidaklah hadir kata Rasulullah lalu bagaimana cara adilnya sebagian para ulama mengatakan adil tersebut terserah orang tuanya yang penting adil fi aslil atiyah yang satu diberikan yang lain juga harus diberikan masalah nilai dan kadarnya terserah orang tua tapi tetap diberikan bila orang tua memberikan kepada yang paling tua umpamanya um, ibah mainan atau apa yang lain juga diberikan ini sepeda ini juga diberikan ya tapi nilainya berbeda menurut sebagian para ulama Wallahu ta'ala alam. Yang dirojikan oleh banyak para ulama dan ini mazhab Hanabilah. Sebagaimana Allah membagi antara anak laki-laki dengan perempuan. Lidzakari mislu hazil ini. Untuk anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Bila Anda berikan hibah sebanyak satu juta kepada anak perempuan, maka anak laki-laki Anda harus mendapatkan hibah 2 juta Allah telah alam ini pendapat yang rajih dalam hal ini Karena kita redha dengan pembagian keridhaan Allah Allah meredai untuk laki-laki dua bagian Perempuan satu bagian Dan hikmahnya ini luar biasa Karena dengan ini Laki-laki, saudara laki-laki akan merasa bertanggung jawab kepada saudari perempuannya Bukankah dia mendapatkan dari Allah dan dari orang tuanya dua bagian Adik perempuan, saudari perempuannya satu bagian akan jadi tanggung jawab dia. Dan dengan ini, saudari perempuannya enak dan tidak sungkan untuk meminta bantuan saudara laki-lakinya. Bila nanti, lakukan Allah dia jadi janda atau kehidupan dia dengan suaminya susah, tidak sungkan dia kepada saudara laki-lakinya. Bukankah dalam hal waris Allah melebihkan saudara laki-lakinya? Dalam hibah pun dilebihkan saudara laki-lakinya. Maka ketika minta, ingatkan akan Allah. Kamu kan dapat bagian dua banding satu bandingin saya. Sekarang saya susah tolong dong bantu. Ya. Maka ini melihara hubungan satu dengan lainnya. Bila terjadi hibah yang tidak adil dari orang tua, maka apa yang dilakukan? Wallah ta'ala alam, pendapat yang rajih <clears throat> Ada pendapat para ulama <clears throat> Dalam hal ini Karena Rasulullah mengatakan La ushidu ala jur Aku tidak mau menjadi saksi dari perbuatan yang zalim perbuatan jujur atau zalim berarti sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan yaktadi fasadul manhiyan. Maka akad yang dilakukan adalah rusak atau fasid atau batir. Maka dengan demikian, bila Anda sebagai orang tua masih hidup dan telah terlanjur melakukan hal ini, hak Anda untuk rujuk dari hibah tersebut dan membagi adil seperti yang dibagikan oleh Allah. Ya. Atau bila telah wafat, semoga anak-anak ini yang telah dibagikan dengan pembagian yang tidak adil ini mereka yang rujuk dan anak-anak perempuan dapat bagian sama dengan anak laki-laki tidak ada masalah mengatakan sudah ambil sebagian lagi lagi untuk anda saudaraku kalau saudara mengatakan sudah saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah dan saya ikhlaskan tidak ada masalah dengan demikian selamat orang tuanya daripada perbuatan kezaliman saya kira cukup ini uraian kita dan masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi tentang penjelasan antara hibah dan kemudian uqtiyah. Kita akan uh, buka sesi tanya jawab untuk selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja silahkan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177765543. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama, silahkan Ya, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdullah di Bojong Nangka Ustaz Baik, silahkan Pak Abdullah Ya, uh, Barakallahu Ustaz Allah mohon maaf Ustaz, mohon diulang tentang penjelasan tadi tentang atiyah dan wasiah berbedaannya bagaimana ada? lebih detailnya ulang mohon diulang Ustaz <laughs> mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Abdullah. Alhamdulillah, kalaupun masih belum jelas nanti minta rekamannya ke Radio Roja. Bisa yang merekam flash disk? Nah, nanti dia minta kalaupun masih belum jelas juga. Eh, Atiyah yaitu pemberian saat seorang sakit dan dikhawatirkan dia sakit membawa kepada meninggal. Hari ini tentu pernyataan dokter. Dokter umpamanya memberikan pernyataan bahwa persaksian bahwa fulan terkena penyakit itu. Penyakit ini dianggap penyakit yang berbahaya sering membawa kepada kematian. Ya. Pada saat itu dia memberikan hibah. Mengatakan ini untuk istriku, ini untuk anakku, ini untuk anak ini untuk tetanggaku, ya. Hibahnya ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau habis semua hartanya dia tidak boleh. Baik dia tahu dia sakit akan meninggal ataupun tidak ini dinamakan dengan atiyah langsung dibagikan kalau wasiat dia tidak dalam keadaan sakit dalam keadaan biasa ya. ataupun dalam keadaan sakit ya. dia mengatakan itu rumah satu itu kalau saya meninggal silakan bangun untuk masjid ya, robah fungsikan jadi madrasah atau ruko yang itu kalau saya wafat ya, itu untuk adikku yang perempuan yang itu jelas ini dinamakan dengan wasiat selama dia hidup dia masih memakai dia masih menggunakan masih memanfaatkan hasilnya masih dimiliki dia ini namanya wasiat kapan menjadi apa eh, teraktifnya setelah diwafat baru diambil oleh yang menerima wasiat tadi ini namanya wasiat dan hukumnya telah kita jelaskan sebelumnya. Ada penalti ya saya tambahkan. Ketika dalam keadaan sakitnya apakah harus menunggu? Bagaimana kalau sehat? Sehat kembali dari sakit. Sehat kembali dari sakit. Eh, hukumnya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Sehat sakit pun tidak ada masalah. Tetap. Iya. ya. Yang eh, perbedaannya dengan hibah kalau hibah pada saat sehat, setelah semuanya Anda hibahkan tidak masalah. Hmm. Mengatakan, anda mengatakan dalam keadaan sehat sekarang, rumahnya itu silakan untuk ini, mobil saya untuk si fulan, yang ini untuk masjid, yang ini entah. Anda pernah tinggal apa? Tidak ada tinggal apa-apa saya. Saya numpang kalian boleh. Hmm. <laughs> ya boleh silakan. Hmm. Ini boleh. Hmm. Dan menjadi menjadi berlaku dengan diterima. Nanti Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya tentang masalah kabut. Bila mereka terima sudah lepas hak Anda dari itu. Ya, tapi kalau uh, hibah uh, atiyah ya tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu saja sih berbeda. Jazakallah khair demikian Bapak Abdullah yang bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang masuk dengan pertanyaan yang sama. Jazakallah khair. Kita angkat pertanyaan yang kedua, silakan. Halo. Silakan. masih di via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Fahri di Jakarta. Baik, silakan Umu Fahri. Uh, ini saat saya mau bertanya. Ada uh, bersaudara empat perempuan semua, seorang ibu. Bentar, ya. saudari empat. Uh, ber, apa saudara kandung empat perempuan semua. Hmm. Terus ibunya memberi uh, mempunyai dua rumah. Uh, Ini di rumah ibu atau rumah bapak? rumah ibu Baik. karena ibunya uh, berdagang. Yeah. Ya, terus memberikan rumah yang pertama kepada anak perempuan pertama. Yeah. Karena karena menurut orang tua katanya has, di, di apa rumah ini didapat anak pertama ikut dalam apa usahanya ini gitu. Hmm. Berdagang ini gitu. Jadi hmm. sampai dari kecil dia sampai dia menikah anaknya ini ikut terjun gitu. Sementara adiknya Eh, sekolah gitu ya uh, biasa aja gitu uh, eh, membantu sebagai anak teman yang lebih berjibaku membantu itu ya si anak pertama ini terus uh, ibunya mau menghibah apa memberikan bilang katanya udah tempati rumah yang pertama nah terus disebutkan pula kepada adik-adiknya itu buat si kakak yang pertama gitu nah terus tapi ibunya ini uh, bilang pada saat nanti ibu udah nggak ada gitu uh, maka si kakak nggak mendapatkan gitu rumah yang kedua ini dijual dibagi tiga hmm. kata si ibu gitu selama dalam proses ini uh, adik-adiknya ini yang tiga dia menikah uh, dapat sejumlah uang gitu dari si ibu sekian nah terus itu yang bertiga itu sama bentuk uangnya besar jumlah uangnya itu saat. Nah, terus yang ingin ditanyakan uh, itu bagaimana hukumnya agar si ibu tidak mendapatkan dosa dan si kakak juga karena mendapatkan itu. Terus bagaimana pula dengan perkataan si ibu bahwa si kakak nggak mendapatkan uh, dari uh, rumah yang dijual itu gitu. Terus uh, bagaimana baiknya gitu? Uh, bagaimana baiknya untuk uh, apa yang sesuai dengan syari gitu ya. Jangan sampai timbul kecemburuan, terus timbul kesalahan dan dosa untuk semuanya. Ibunya masih hidup, Fahri? Saat ini masih hidup. <laughs> Maksudnya masih hidup, Ustaz. Yang bertanya nih ibu. Enggak apa santai. santai. Iya, Ustaz, begitu ya, Ustaz. Makasih banyak atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mafari. Allah Ya sama pembagian dari bapak atau pembagian dari ibu kepada anak-anaknya juga harus sama agar mereka berbakti semuanya kepada bapak atau ibunya. Nah. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, pertama si ibu memiliki empat anak perempuan, e, anak yang dan memiliki dua rumah. Nah. Anak yang pertama ikut membantu si ibu dalam usahanya dan si ibu memberikan rumah yang pertama kepada anak yang pertama memberikan jasa menempati bukan tamlik dan ini bukan hibah namanya karena ibu mengatakan tadi bila ibu meninggal begitu kan tadi ya. bila ibu meninggal maka rumah yang pertama ini bukan menjadi milik kakak kalian dibagi lagi kemudian ibu memiliki rumah yang kedua dan rumah yang kedua ini dijual dan langsung dibagikan uangnya kepada tiga adik-adiknya. Maka bagaimana hukumnya ini? Dalam kasus seperti ini, sebaiknya semuanya ngumpul, ibu dan adiknya dan kakak-kakaknya. Kemudian dijelaskan hukum syariat Allah dalam hal ini. Semoga mereka siap untuk menerimanya dalam rangka agar mereka menjadi taat kepada Allah dan agar ibu tidak berdosa. Wallahu taala alam dalam kasus seperti ini Pertama dinilai jasa menempati rumah itu berapa? Ya. Seimbangkah dengan pemberian untuk tiga tadi? Tadi sudah mendapat pemberian tiga orang dapat yang satu tidak dapat pemberian. Dia hanya mendapatkan jasa menempati. Yang telah berlalu kan sudah berlalu. Ini kakaknya menempati setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin empat tahun mungkin. Ini jasa ini berapa nilainya? sewanya berapa? Samakah dengan samakah dengan pemberian untuk tiga anak tadi yang sudah dieksekusi rumahnya dalam bentuk uang dan mereka terima atau tidak? Ya. Bila tidak, kurang umpamanya jasa kakak itu umpamanya anggap cuma 4 juta, sedangkan tiga tadi mendapatkan masing-masing 10 juta. Hendaklah yang tiga ini memberikan uh, hak kepada kakaknya masing-masing ya atau tunggu sampai ibu meninggal tapi mumpung, mumpung ibunya lebih pada saat ini sedang hidup sebaiknya selesaikan saja masalah ya yaitu bila berlebih 10 juta berarti kakak berdapat 4 juta ya 10 masing-masing keluarkan 4 6 6 kali 3 18 18 ini dibagi rata jadi 4 ya kemudian status kakak rumah tadi hendaklah dia memberikan sewa kepada ibu. Ya. Kecuali kalau ibu memberikan apa bagian dari waktu anak itu bekerja sama dia. Kan anak itu pernah ber, membantu ibunya menghabiskan waktunya untuk mengembangkan usaha dagang ibu. Kalau ibu lupa ya membagi sebelumnya tentang berapa haknya an anak ini bukan yang membantu yang lain tidak ikut membantu karena kesibukan masing-masing perkirakan berapa upah minimum pada waktu itu per bulan berapa untuk kerja seperti tadi untuk kakaknya tadi maka berikan upah bulanan tadi berapa lama dia membantu diberikan upahnya ya saya kira jelas saya ya. Hmm. atau ada yang perlu di atau dikonversi dengan biaya sewanya saja jadi uh, nilai sewanya di apa di sekarang sebentar nah. yang ingin kita capai adalah al adil sah yaitu adil dalam pembelian ini yeah. maka lihat berapa yang dapat oleh saudara masing-masing yeah. yang tiga tadi dan berapa yang didapatkan oleh si kakak ini dari biaya sewa itu nah. kalau anda dia nyewa nah. ya kalau sama nggak ada masalah kalau kurang saya menutupi kemudian si ibu hendaklah mengeluarkan jasa si anaknya yang pertama ini agar tidak iri agar dia tidak merasa tersolimi saya membantu kok sama jatah bagian hibahnya berikan walaupun rumahnya diikhlas tapi ini mengundang hal yang tidak baik nantinya maka berikan upah UMR upah minimal untuk eh, jasa membantu sebanyak itu Anda yang 2 juta per bulan berapa lama dia membantu ibunya bekerja bayarkan bisa diberikan uang tunai atau silahkan tempati rumah ini atau nanti dibayar setelah umpamanya ibu meninggal dan jasa rumah tadi dijual ditutupi untuk kakak sebelum diwaris bagi waris utang ibu kepada dia gaji selama membantu ibunya. Nah. Satu lagi Seth. kalau satu rumah yang pertama itu tidak dijual hanya diberi, diberikan untuk anak yang pertama saja. Iya justru. Kalau diberikan hanya untuk anak pertama saja, Allah salam tercapai keadilan atau tidak ya karena akad yang pertama bukan pemberian ya. hanya jasa untuk menempati sampai ya. ibunya meninggal nanti dibagi lagi ya. dan dibaginya bukan dibagi untuk anak perempat dibagi sebagai waris dan nanti insya Allah pada babnya akan kita jelaskan permasalahan waris. Jazakallah khair dan demikian Fahri Semoga bisa dipahami atas penjelasan Ustaz Barakallahu Fik Kita berikan kesempatan yang ketiga Silakan di 0218236543 Halo Silakan. Halo Baik Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 Silakan. Halo kita terputus Halo ah, ya. Halo Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana? Ah, dengan Noviar di Bekasi. Eh, silakan Nafir. Uh, ya. ah, begini Ustaz, um, bila ada seseorang yang bekerja di bank konvensional, uh, kemudian dia membelikan sebuah barang atau makanan, um, bolehkah kita menerima barang tersebut atau makanan tersebut? Itu ah, aja. Akhlafir. Uh ya. ah, -huh. Ini orang ini yang bekerja ini di lembaga keuangan nasional ini, apakah dia memiliki pemasukan atau usaha yang lain yang menurut anda halal? Uh, dia hanya bekerja di bank itu sebagai teller Ustaz. Hmm, maksud saya dia punya uh, rumah kontrakan yang dikontrakin atau usaha uh, dagang di rumah kecil-kecilan gak ada hanya itu saja yeah. Iya. Hmm. Iya, baru iya. itu hmm. dia. Baik. Jazakallah khair akhil Ditunggu jawabannya. Barakallah fiyar Uh, eh, bila Anda mengetahui dan tidak syak bahwa orang ini mendapatkan hartanya dengan cara tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diakui perpindahannya kepada orang lain baik dengan cara pembayaran hutang, pembelian barang ataupun hibah. Ini jelas oleh Imam An-Nawawi, kemudian Imam Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Maudud dan Rajab Hambali mereka mengatakan menjadi kesepakatan para ulama bahwa harta yang haram tidak menjadi halal berpindah kepada tangan yang lain dengan cara transaksi kecuali takhallus melepaskan diri dari hal ini dengan cara memberikannya untuk masalah amma kemaslahatan umum kepentingan umum atau untuk fakir miskin kalau yang diberikan kepada fakir miskin oleh dia dia tidak dapat pahala dari Allah tetapi terlepas dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia memiliki orang ini memiliki uh, harta yang halal atau pemasukan dari kerja yang halal, maka Anda boleh menerima tersebut berdasarkan bahwa Rasul berdasarkan dalil bahwa Rasulullah SAW menerima hibah berjual beli dengan Yahudi yang Allah mensifati mereka wa akhzihimur riba akaluna disuh bahwa mereka melakukan transaksi-transaksi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Rasulullah menerima hibah dari mereka, meminjam uang mereka, berjual beli dengan mereka. Tapi kalau Anda tahu bahwa uang ini adalah uang yang haram, jasa yang haram karena jasa di lembaga tersebut ya imma dia sebagai pemakan riba atau memberi makan riba atau sebagai penulis transaksi riba, akad riba atau sebagai saksi dari akad riba maka jasa ini adalah jasa yang tidak halal wabillahi taufiq jasa khair Demikian Nafia di Bekasi barakallahu Fik. Kita berikan kesempatan kembali ke beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, e, bolehkah mengadakan perlombaan yaitu eh, desain jaket untuk sebuah organisasi di mana peserta anggota organisasi tidak dipungut bayaran dan pemenang mendapat hadiah potongan harga jaket 50% di mana potongan harga berasal dari uang kas anggota organisasi tersebut dari Ibu Lita di Solo. Iya. Uh, eh, Allah taala ini berbeda dengan lomba biasa karena ini otomatis menjadi hak siapa? Hak logo ini. Hak ciptanya milik siapa jadinya? Jadi, ya, ya, jadi organisasi itu. Milik, belum tahu. Ya. Karena cuma potong 50% dari harga jaket untuk dia, berapa cuma biayanya? Sedangkan mendesain itu saya kira tidak Ayin. Ah, iya. harganya tidak mudah, tidak murah. Tapi andai andai umpamanya lomba ini hanya untuk mencari yang terbaik. Hmm setelah itu dia buat akad dengan potongan 50% dan dia menyetujui ya ini bukan lomba yang diharamkan musabaqah yang diharamkan ini termasuk bagian dari jualah dari jualah di mana dia memberikan siapa yang memberikan jasa pembuatan logo silahkan nanti mana yang kami setujui ini yang kami lakukan akad jual beli jual beli dengan harga yang sudah diketahui yaitu potong harga dari setengah jaket kalau jaket harganya umpamanya berapa harga jaket kayak eh, 500 ribu mungkin anggap 500 ribu berarti jasa pembuatan pendesainan ini sekitar 250 ribu untuk yang menang untuk yang menang berarti akadnya jualan boleh Insya Allah bukan iya. termasuk ahkam sabak wal mughalabat yang pernah kita bahas wabillahi taufik Jazakallah khair Sedemikian Ibu Lita di Solo Barakallah fiqh Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami yang sakit menghibahkan hartanya eh, kepada istrinya dan mereka tidak memiliki anak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Suami yang sakit sakit apa suaminya? Flu, pilek atau sakit luka tangannya atau apa? Sakit kata dia karena luka. Allah taala. Yang kita maksud dengan dan ini maksud para ulama dengan atiyah bila sakit yang mengkhawatirkan sakit ini membawa kepada kematian. Artinya penyakit yang berbahaya dan ini yang menentukannya dokter. Kalau dokter menyatakan oh beliau terkena kanker stadium sekian, dan biasanya biasanya jarang yang sembuh kembali ya atau ada penyakit penyakit lain yang berbahaya ya stroke dengan kondisi demikian umpamanya dan diperkirakan tidak sembuh kembali. Dokter ini mengatakan seperti ini. Bila dokter menyatakan demikian, baik dia tahu ataupun tidak, maka atiyah hibah kepada istri tidak boleh lebih dari seper tiga. Lebih dari sepertiga ini di uh, ditahan tahan kecuali ahli waris yang lain setuju eh, yang bertanya mengatakan dia tidak memiliki kecuali satu orang istri tidak punya anak ahli waris bukan hanya istri dan anak saja suami ini apakah dia masih apakah orang tua ibu dan bapaknya masih hidup ini juga bisa mungkin ini bisa menjadi ahli waris juga kalau tidak ada apakah dia mempunyai saudara dan saudari ya. saudara saudari juga baik kandung ataupun sebapak ataupun seibu juga bagian dari ahli waris yang berhak menerima waris. Ya, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah dan saya masih memiliki begitu banyak alat-alat musik. Uh, bolehkah bagi saya untuk menjual alat-alat musik tersebut kepada orang-orang yang non muslim mengingat mereka tidak atau menjadikan ini sebagai perkara yang halal dalam kehidupan mereka jazakallahu khair. Boleh baik, Dijual non Muslim boleh, tapi hasil dari penjualnya pun tidak halal tangan Anda. Berikan untuk fakir miskin. Tapi ini memang lebih baik daripada al musik Anda pecahkan dan hancurkan. Ajal non Muslim. Kemudian uangnya sedekahkan karena ini imbalan dari barang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahkan kepada fakir miskin. Dan ya. bila ternyata Anda sendiri fakir miskin, insya Allah tidak masalah. Oh, ah, Allah. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pertanyaan yang pekan yang lalu saya diberikan sebuah uh, proyek interior uh, bank yeah. untuk mendesain dan saya sudah sampaikan kepada atasan saya bahwasanya saya tidak mau menerima proyek ini. Uh, yang menjadi pertanyaan apakah ada keterkaitan antara transaksi riba dengan sebatas uh, mendesain dan mempercantik uh, ruangan lembaga konvensional tersebut Ustaz. Mohon penjelasannya jazakallahu khair. Ya. Sebagian para ulama dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama antaranya Lajnah Imam mengatakan seperti ini. Berbeda dengan pendapat sebagian Syafi'iyah memang. Yang mereka mengatakan apapun bentuk untuk melancarkan akad ribanya karena semakin indah ruangannya semakin enak orang bikin riba <laughs> kalau ruangannya semrawut malah orang masuk untuk bikin ini betul nggak ini di sini ada uang pinjam dengan cara riba <laughs> nggak yakin juga ya. wallah taala alam ini termasuk dalam tahun walaupun tidak langsung ke dalam akadnya walaupun tidak langsung dalam akadnya termasuk dalam tahun menurut sebagian menurut dan ini difatwakan oleh Lajnah Daimah dan banyak para dalam mazhab Hanabil. Iya, larangannya tahriman saja, tahriman. Iya. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu ala ismi wal udwan, jangan kalian tolong menolong dengan dosa dan permusuhan. Baik, jazakallah khair demikian pertanyaan tadi sampaikan. Nah, semoga eh, bisa difahami dan kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Dengan Saiful di Kalimantan Barat. Oh, dengan Ibu ya? Dengan Saiful di Kalimantan Barat. Baik, silakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya mau tanya Ustaz. Iya. Eh, karena saya kan berjalan online. Baik. Jadi, tanggal saya itu kan udah udah akadnya misalnya 63 ribu. Iya Jadi sesampainya saya antar di tempatnya, si pembeli ini mengasih lebih. Itu gimana hukumnya? Ustaz? uh, Antum Pak Saiful jual barang sendiri atau jualin barang orang? Jual barang sendiri. Iya. Dia membayar lebih dari 63. Iya, 63. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Afwan ya, Pak Syiful. Nah, jazakallah khair barakallahu fik. Silakan. Tidak halal bagi kita kelebihan dari akad. Sampaikan ke dia ini kelebihannya sekian. Perlu saya kembalikan atau bagaimana? Terserah dia. Kalau dia mengatakan umpamanya kembalikan, Anda wajib mengembalikan. Kalau dia mengatakan, ya udah cuman 20 ribu, beliin aja ke fakir miskin sekitar Anda, ya udah berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Pak Saiful barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Yus di Depok. Silakan Ibu Yus. Nah, pengen nanya Pak Ustaz. Ah. Iya, Ibu. Ini kan orang tua kita sebelum menikah dulu hmm. bapak bawa anak lima yang ibu bawa anak tiga hmm. setelah menikah lahirlah anak empat hmm. nah, jadi tuh sekarang kan berdua-duanya udah meninggal hmm. ada rumah satu hmm. rumah satu itu tadinya dibiayai oleh kakak yang pembawaan dari bapak. Hmm, anak dari bawa bapak. Nah, jadi yang membiayai rumah itu yang maksudnya membeli. yang bangun atau biaya nah, yang yang membeli. Beli. Anak dari bapak. Iya. Nah, itu tapi rumah itu didapatnya setelah menikah sama mak. Ibu iya. Sama yang baru ini. Iya. itu mak yang baru ini sama bapak dulu merapikan rumah ini asalnya dari orang Belanda jadi orang Belanda itu dirapikan gara-gara dia ada itikat baik dia jual murah ya. ke bapak tapi Yo, ya, bapak gara-gara nggak punya duit yang beli oh. anak jual. uh, anak yang beli anak yang beli uh, anak yang dari bapak yeah. sekarang bapak sama ibu udah meninggal yeah. jadi itu rumah mau dikuasai sama anak bawaan bapak aja gitu. Apa Baik. benar begitu Pak Ustadz? Ya, ah, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu sebentar Ibu, ya, sebentar ya. Ibu. Ibu, ah. Ibu uh, yang beli tadi sudah meninggal juga atau masih hidup? Sudah meninggal. Yang beli itu anak dari bapak yang sudah ya, beli tapi itu. dia kasih ke bapak. Dia sebetulnya bukan dia yang beli, dia yang punya duit, tapi duitnya dikasih ke bapak. Gitu. Dihibahkan. Nah, dikasih ke bapak. Pak ini beli rumah gitu. Pak ini beli rumah belum tentu. Kan, Pak ini beli rumah belum tentu hibah. Pak ini beli rumah atas nama saya <laughs> juga bisa. Enggak, Pak. Enggak, ini waktu itu bapaknya kan anak-anaknya di Singapura yeah. kebetulan yang punya duit mama anaknya itu yeah. jadi bapaknya kan nggak punya duit mintalah ke anaknya minta lalu di, nah, anaknya nih, iya, beri ada rumah dijual murah gara-gara bapak dan ibu udah ngerapiin orang ini rumahnya mau dikasih ke ibu tapi jualnya murah gitu. Iya. Dikasihlah duit sama bapaknya. Sama anaknya. Eh, iya ya sama anaknya untuk bapaknya. Bapak ya udah nih uang tuh bapak silahkan gitu. Ah tuh di di di. di. Dan semua tahu bahwa dia mengikrarkan iba tapi nggak ada ikrarnya dulu <laughs> pak nggak tahu kita ya kita kan nggak tahu kita belum ada waktu itu okay. Uh, eh, yang an anak yang dari Singapura tadi mengatakan ini silahkan untuk bapak begitu iya dia bapaknya minta tapi jatuhnya apa dia kasih apa dia apa pokoknya bapaknya minta nak. ini ada rumah okay. mau dijual iya, murah yeah, iya, yeah, tapi sebagian itu sebetulnya atas kebaikan bapaknya sama ibunya yeah. dalam merapikan orang Belanda itu iya, sebetulnya ya, ya, kalau dijual sebenarnya mungkin harganya lebih ah. mahal. Ah, khair Bu. Nanti kita simak jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, silakan. Hibah anak kepada bapaknya aslan tidak pun dihibahkan sebagian para ulama ini menjadi uang bapaknya. Anak. Oh, Anta wa maluka ya, li abik. Tapi anak sebenarnya udah ini untuk bapak. Berarti status rumah ini adalah milik bapak. Dan ketika bapak meninggal, maka dibagi waris di waktu itu siapa yang hidup dari anak beliau yang jumlahnya berapa tadi? Totalnya 5 tambah 3, 3 tambah 4 ya. 12. 12. Siapa yang hidup pada bapak meninggal, saat bapak meninggal dari yang 12 ini? Istri beliau hidup atau tidak pada saat itu? Hmm. Baik rumah ini dibeli walaupun kapanpun dibeli oleh bapak tadi, walaupun anaknya masih 8 saja, atau sudah 10 atau 11 12 tetap itu yang penting ketika bapak meninggal siapa yang hidup di waktu itu anak-anaknya yang sudah meninggal tidak anak-anaknya yang sudah meninggal tidak dapat ketika bapak itu meninggal andai bapak itu meninggal anak-anaknya hidup ada sekitar ya 12 sebelumnya tapi ada yang sudah meninggal 3 atau 4 ya. berarti sisanya saja yang dapat kalau istrinya ketika bapak meninggal hidup berarti ibunya dapat seperdelapan ya maaf sebentar Bila bapak bisa dihubungi Bu Yus kembali itu. bila bapak itu meninggal, maka yang dapat istrinya dia ya. kalau istrinya hidup kemudian anak yang dari dia yaitu lima, lima. ditambah dengan anak kemudian yang empat anak eh, dari bawaan ya, ibu, ya, ibu tidak dapat oh, anak yang dari bawaan ibu tidak, dapat, karena bukan anak dari bapak itu berarti hanya sembilan saja hanya sembilan nah. ya hanya sembilan dibagi sembilan tetapi bila mereka hadir pada satu bagian wa idza hadal qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min pada saat membagi waris bila ada hadir kerabat yang lain maka tidak masalah juga diberikan sedikit untuk mereka dalam bentuk hibah tapi bukan sebagai waris maka menjadi ahli warisnya hanya siapa anak dia hidup dari yang sembilan tadi ketika dia meninggal dibagi dua bagian laki-laki satu bagian perempuan wabillahi taufik dan kalau ibu Yus anak dari baik bawaan ibu berarti tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Betul. Ayo. Demikian Ibu Yus pada waktu Bukan sepertinya Ibu Yus anak setelah itu. Iya. Karena ah, iya. Nah. dia mengatakan pada waktu itu saya belum lahir. Nah, belum ada berarti dia anak dari uh, eh, ayah dan ibu. Ayah dan ibunya. Demikian Ibu Yus barakallahu fiik jazakallahu khairan mudah-mudahan bisa difahami Ibu ya. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Ibu Ida di Bekasi. Silakan Ibu Ida. Jadi gini Ustaz, uh, saya dapat kepercayaan dari pimpinan untuk kerja. Nah, di situ uh, pimpinan saya bilang, "Ibu, kalau misalnya Ibu belanja, misalnya harganya dua ratus ribu. Nah silahkan ibu tanya, dapat kita dapat dari harga itu yang kita udah ACC, uh, eh, saya dapat pun berapa? Misalnya dikasih diskon dari dua ratus ribu itu sepuluh ribu. Hmm. Sepuluh ribu itu boleh ibu kantongin. Nah, ketika kita bicara itu ke penjual, apa berapa diskon yang Bapak bisa berikan ke saya? itu hukumnya apa karena memang di situ ada negosiasi eh, dagang memberikan diskon ke kami pembeli tapi proses ini diketahui oleh pimpinan gimana pak hukumnya ibu iya uh, pimpinan ini apakah owner dari perusahaan, pemilik perusahaan atau sekedar dia orang kepercayaan uh, orang kepercayaan juga orang kepercayaan dari, pemilik usaha kan ya yayasan iya uh Ya. Cukup. Ya, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu jelas. E, pimpinan sebuah lembaga atau perusahaan mengatakan kepada salah seorang karyawan yang sudah digaji untuk hal tersebut mengatakan silahkan kamu nego kami, eh, sampaikan pada kami harga yang kami setujui setelah itu bila ada perbedaan harga di bawah itu silahkan untuk anda selisihnya ya, itu boleh kata pimpinan tadi Kalaulah pimpinan ini pemilik lembaga atau milik perusahaan boleh. Ya, kalau dia perusahaan milik dia sendiri, ini boleh. Atau kalau dia diberikan kuasa oleh atau dia menyampaikan tersebut kepada pemilik. Bagaimana untuk memacu semangat karyawan saya untuk pernikunya bagus, memacu semangat kerjanya lebih, terusnya bekerja lebih motivasi kerja lebih tinggi. Bagaimana kalau saya berikan Eh, bonus dalam bentuk seperti ini sampaikan kepada pemilik yayasan pemiliknya pemegang sahamnya bila mereka setuju pada saat itu boleh tapi bila tidak dia bukan pemilik seperti yang dipertanyakan tadi kemudian dia tidak mendapat tidak pernah meminta hal ini menyampaikan ini kepada pemilik ya kalau seperti ini kasusnya maka uang tadi tidak halal uang yang selisih E, diskon yang ditambahkan oleh si penjual tidak halal bagi karyawan ini. Walaupun pimpinannya membolehkan, hmm. karena pimpinan bukan hak bukan uang dia, hmm. maka tidak ada hak dia untuk memberikan memberikan uh, uang perusahaan itu kepada uh, karyawannya. Hmm. Kemudian bila uang ini seperti ini sudah diterima, tanya sebaiknya tanya kali kepada pimpinan. uh, memang saya anda bolehkan, tapi saya tahu bahwa anda bukan pemilik. Silahkan Anda menyampaikan langsung kepada uh, pemilik Kalau dia keberatan dan segala macam Berarti sepertinya pemilik tidak, tidak, tidak tahu Tidak tahu Kalau tidak tahu Sedekahkan uang itu ke fakir miskin ya, Baik Jazakallah khair Demikian Ibu uh, Ida Barakallahu fiqh kami angkat pertanyaan kembali via telepon sebelum dari pesan singkat kembali Silakan. ya halo Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? dengan Ibu Karimah di Pancoran. Di mana Ibu? Di Pancoran. Ah, Ibu Karimah. Dan mohon maaf, volume suara radio dan televisi yang dikecilkan dulu Ibu, ada feedback. Silakan. Jadi, uh, eh, bolehkah seorang dari apa di, di sekolahan gitu ya, seorang mengurus tentang uh, eh, KJP? Apa itu Ibu? Kartu Jakarta Pintar itu Hmm, apa kartu Jakarta nah, Pintar iya. nah, itu? Buat biaya pendidikan. Jadi kalau ngurus ini pintar biaya pendidikan gratis gitu? Ya, eh, buat pengurusan itu semua kan di, di apa diajuin nama nama-nama siswa itu hmm. Se seorang. Fungsi KJP ini apa ibu? Untuk biaya pendidikan. Jadi gratis ya pendidikan dia? Uh -uh. Kalau dapat KJP gratis biaya pendidikan? Ya dari dari KJ, dari kantor apa DKI itu yang program Pak Joko itu loh kan? Saya eh, nggak tahu Ibu, saya mengatakan ke Ibu. Eh, ya gitu maksudnya gitu. Jadi seorang pengurus itu. Nah satu uh, guru yang lain tidak ikut mengurus, hmm. tapi. Oh ini KJP dari, untuk siswa atau untuk guru? Siswa. Untuk siswa. Tapi yang ngurus guru. Uh, seorang guru yang ngurus. Ya. Yeah. Terus dimintain uh, apa di biaya Eh, buat administrasi lah sebelum Guru minta administrasi ke siswanya. Uh, ah, umpama ah, dipotong sepuluh ribu. Dipotong sepuluh ribu setiap terima. Sumpah, uh, seumpama uh, satu uh, satu orang siswa. Nah dari kumpulan potongan itu dibagi ke guru yang lain gitu. Yang tidak ikut mengurus. Uh, uh, boleh nggak terima itu? <laughs> Baik. uh, uh. Maaf ibu saya tanyakan, kalau ini ditanyakan uh, kepada dan, pemerintah DKI tadi boleh nggak seperti ini kami dapat fee memotong KJP ini kira-kira jawaban mereka bagaimana ya Bu? Oh, <laughs> nggak tahu juga Ustaz <laughs> Iya. iya Bu, maaf, dapat ini uang berapa dari siswa ini? Kalau nggak salah per enam bulan itu eh, enam ratusan tadi Eh satu juta. Satu Juta per enam bulan. Ribu. Per enam bulan. Ya, baik, eh, Ibu. Jadi... Dan ini bagian dari jam kerja di kantor kan Ibu ya? Jam kerja ngajar? Iya. Iya, Teh. Baik, eh, Ibu jasa jazakallah khair ya, kita akan. Nah, ya. barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 ribu satu persiswa. Kalau ada seribu siswa, <laughs> masya Allah ini mah lebih besar daripada gaji. <laughs> gaji. Berapa? Seratus ribu kali seribu berapa jadinya? 10 juta? 10 juta. Iya. Allah. Allah Ustaz. Uh, bila eh, guru yang diker, dikaryakan, hmm. diperbantukan untuk mengurus kartu seperti ini, ya, yang kartu seperti ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ya sebanyak satu juta umpamanya per enam bulan hmm. baik guru ini guru swasta ataupun guru negeri dan dia sudah mengambil dari jam kerjanya dia kecuali di luar jam kerja dia mengatakan saya nggak mau mengerjakan ini kecuali nanti setelah pulang kerja lain hal dia bilang mengambil dari jam kerja dan untuk jam kerja dia sudah dibayarkan sudah dibayar gaji maka jangankan dipotong andai pun siswa itu mengatakan bu ini hadiah yang umal khulul Walaupun mereka menyatakan ini sebagai hadiah, mereka inisiatif mereka masing-masing, masing ke amplop, berikan sepuluh ribu, sepuluh ribu, berikan kepada guru yang ngurus, ini pun tidak halal. Hmm, ah, apalagi dengan dipotong. <laughs> Allah musta'an. Semoga kasus ini dan pertanyaan ini dan jawaban menjadi uh, <clears throat> kata-kata yang menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal bayin, yang halal bayin. Nah, Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan jangan yang sedikit tadi, sepuluh ribu tadi, yang kita ambil dari siswa tadi. Menyebabkan kita berprofesi sebagai seorang guru menjadi merusak citra kita. Lebih dari itu menyebabkan harta yang kita bawa pulang menjadi tidak halal untuk kita makan dengan anak keluarga kita. Nah. Wabillahi taufiq. Saya kira cukup terakhir. Saudara. Satu lagi dari pesan singkat kami akan angkat dari Ibu Tika di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya seorang janda memiliki rumah satu yang masih belum lunas uh, eh, BTN dan selama ini dibayar oleh anak laki-laki yang pertama. Sekarang rumah ini saya hibahkan pada anak laki-laki saya tersebut dan dia memiliki lima saudara, uh, lima orang saudara, perempuan dua, laki-laki tiga eh, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena saya melihat anak laki-laki saya ini amanah. Anak tadi sudah menghibahkan kepada ibunya. Dia membayarkan atas untuk ibunya, maka ini menjadi milik ibu. Nah. Ketika menjadi milik ibu, hendaklah adil dalam memberikan ini kepada anak-anak yang lain. Ya. Jadi kalau ingin dia khususkan anak ini ya. karena ya. kebaikan akhlaknya karena kebaikan akhlak dan lain-lain bila mungkin tulis ibu anak ini orangnya soleh kalau diberikan ke dia mungkin bermanfaat daripada yang lain ini boleh boleh ya. tetapi diingat bahwa perlu diminta pertimbangan atau izin dari anak yang lain hmm. agar mereka menjadikan ini sebagai uh, pemicu mereka untuk menjadi soleh, soleh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak khawatir mereka memendam dengki dan iri walaupun mereka tahu bahwa dari awalnya ini adalah uh, hibah dari dari dari saudara mereka kepada orang tuanya dan ini yang dikatakan oleh Nabila bila ada sesuatu yang menyebabkan memberikan si ibu atau si bapak memberikan hibah lebih kepada salah seorang anaknya boleh tapi sebab ini adalah sebab yang syar'i seperti tadi karena kesolehan umpamanya karena keamanahan dan lain-lain maka ini dibolehkan merujuk kepada Allah memberikan lebih kepada anak laki-laki dua banding satu kepada perempuan karena ada hajah dalam hal ini laki-laki memikul tanggung jawab untuk menafkahi anak istrinya ataupun menafkahi adik-adiknya wabillahi taufik Ya, Jazakallah khair atas penjelasannya dan Ibu Tika demikian penjelasan dari Ustaz semoga bisa difahami ini menjadi eh, jawaban kita terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dari bab ini saya silakan. Ya. Setiap orang tua tentu menginginkan kebaikan kepada anaknya Termasuk kebaikan pemberian materi Jangan materi yang diniatkan untuk kebaikan anak-anaknya ini Menjadi penyebab utama anak-anak menjadi tidak baik kepada orang tuanya Menjadi penyebab anak-anak durhaka kepada orang tuanya Dan menjadi penyebab mereka saling iri dan dengki sama mereka dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan tentang adil ini, insyaallah ini bisa dinafikan atau dihilangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi